Kemudian Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat, a'azakumullah, alhamdulillah. Sore ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini majelis tadabbur tadabbur surat An-Nur. Kita masih ingin menuntaskan bahasan kita di ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal qa'idu nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahun al Ayat ini masih bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antar lain jenis. Iya, ada aturan, ada syariat yang harus ditaati kalau sudah berkenaan dengan lain jenis. Syariat salah satu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berkenaan dengan masalah melihat dan dilihat ya, melihat dan dilihat. Seorang wanita akan berdosa manakala pada saat dia dilihat dalam keadaan dia sedang tidak menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dimaksudkan di sini adalah syariat menutup aurat. Ya, syariat menutup aurat. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita dia keluar dari rumah yang pasti, dia bisa memastikan, iya. dia bisa memastikan kalau akan ada laki-laki yang melihat dia. Artinya dia nanti akan dilihat, iya. akan dilihat oleh laki-laki. Nah, kalau dia yakin bahwa keberadaan dirinya pasti akan dilihat oleh laki-laki, kemudian dia keluar tidak menutup aurat, maka dia berdosa iya. atas perbuatan dia tidak menutup aurat. Iya, dia berdosa. Karena dia sudah tahu kalau keluar itu pasti akan dilihat oleh laki-laki. Jadi dilihatnya menjadi dosa, yang melihat dosa. Jadi yang dosa bukan hanya yang melihat, yang dilihat pun kemudian menjadi dosa. Tapi kalau seandainya wanita ini yakin kalau dia keluar rumah tidak akan dilihat oleh laki-laki, Iya, kenapa? Karena keluar rumahnya ke belakang. Iya, di belakang ada halaman yang tertutup. Ya, secara logika nggak akan mungkin ada laki-laki yang ngelihat dia. Maka kalaupun dia keluar tidak menutup aurat, tidak dosa. Atau keluarnya ke hutan, semisal. Nggak ada siapa-siapa di sana. Iya. Tapi kan banyak iya, monyet jantan. Nah, kalau monyet nggak ada hukum. Maka wanita ini tidak berdosa kalau dia tidak menutup auratnya. Karena itu kalau di rumah, ya seorang wanita muslimah memang tidak wajib menutup aurat. Nah, itu syariat yang pertama. Tetapi nanti akan ada hukum kedua, syariat yang kedua. Dilihat tidak dosa, tapi yang melihatnya tetap dosa. Kalau yang pertama kan dilihat dosa dan yang melihat juga dosa. Ini pada kasus wanitanya tidak menutup aurat. Yang dilihat dosa, yang melihat juga dosa. Tapi nanti ada hukum di mana yang dilihat tidak dosa, nah yang dosa yang melihat. Kapan? Kalau wanitanya sudah menutup aurat. Ya, wanitanya sudah menutup aurat. Nah, tapi ada laki-laki yang tetap melihat dia. Ya, Ada laki-laki yang tetap melihat dia. Nah, yang berdosa adalah yang melihat yang berdosa adalah yang melihat. Dan di mana letak dosanya? Iya. Letak dosanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk bagian dari zina, zina mata. Zina mata itu memandang lain jenis. Iya. Tapi kan wanitanya menutup aurat, walau menutup aurat itu hitungannya tetap zina. Nah kalau tidak menutup aurat, nah itu zinanya lebih kuat lagi. Iya. Karena laki-laki kalau melihat wanita ini harusnya kita kita an aja nih laki-laki ya ibu-ibu akhwat jangan dengar dulu kalau ngelihat yang menutup aurat sama yang tidak menutup aurat itu jatuh senengnya sama enggak? beda ya Nah, kalau beda, kalau ikhwan lebih seneng mana? Ngelihat yang berkerudung rapi atau yang tidak berkerudung sama sekali? Lebih seneng mana? Nah, justru ngelihat yang berkerudung itu lebih seneng daripada yang tidak berkerudung. Tapi kan kata kuncinya sama, seneng. Nah rasa seneng itu yang kemudian jatuhnya menjadi zina. Nah, itu termasuk dosa. Tentu saja memang dosanya beda kalau seandainya yang dilihat betul-betul tidak menutup aurat. Kadar dosanya tidak sama. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hal yang sama dengan sebaliknya. Ya, hal yang sama dengan sebaliknya. Kalau akhwat nonton bola ah, itu berarti sedang melihat aurat dosa. Ya. Tapi kalau yang dilihat ikhwan pengajian gitu ya, keluar dari mesin diliatin gitu ya, kemana itu jalannya, itu juga dosa. Tapi kan ikhwannya tidak membuka aurat, betul, tapi itu termasuk dosa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, itulah ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hubungan antara lain jenis. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatur melalui ayat ini. Ya, kalau berdasarkan ayat ini, kalau seandainya wanitanya ya, sudah tidak ada lagi hal yang membuat ya laki-laki ya senang senang dalam artian syahwat, ya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak apa-apa melihatnya sebagaimana wanita yang bersangkutan kalau tidak menutup ya auratnya ya dengan baik itu juga tidak menjadi dosa. Ya, kenapa? Karena sudah tidak ada tidak ada apa yang disebut oleh Allah di sini allati la yarjuna nikahan. Enggak ada hasrat. La yarjuna nikahan artinya sudah tidak ada hasrat. Nah, itu boleh. Iya, menjadi boleh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bolehnya tidak hanya soal melihat tapi juga ber, bersalaman semisal. Iya, sebagian ada yang mengatakan boleh. <clears throat> Jadi kalau semisal ya ini yang ikhwan itu punya ibu kos, tapi ibu kosnya udah sepuh, ya, udah 75 tahun gitu ya. Ngajak salaman. Iya, ngajak salaman. Kalau saudara salaman sama beliau ada hasrat nggak? Nah, kalau masih ada hasrat nggak boleh. Cuma kalau masih ada hasrat kan jadi tanda tanya itu Saking apanya. Nah, jadi eh, Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian detailnya. Hanya saja pertanyaannya dan inilah yang ingin kita ulang pada pertemuan yang lalu. Kalau kita mentadabur ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan sebenarnya ini berlaku untuk semua ayat. Ya, berlaku untuk semua ayat. Yang betul-betul kita mentadaburinya akan muncul pertanyaan dan ini bisa jadi pertanyaan pertama sebelum kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lain berkenaan dengan ayat yang kita tadaburi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sudahkah kita mengimani ayat-ayat Allah, termasuk ayat ini? Iya. Sudahkah kita mengimani ayat ini? Ya, karena memang tugas kita adalah mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sekali lagi adalah mengimani. Karena siapa yang tidak mengimani ayat-ayat Allah batal imannya. Karena iman kepada ayat-ayat Allah termasuk satu di antara enam rukun iman. Rukun iman yang ketiga iman kepada kitabullah. Dan ya, kitabullah itu isinya adalah ayat-ayat Allah khususnya ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini menjadi hal yang penting karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata belum mengimani nah itu iya apapun ayatnya tidak akan memberikan pengaruh. Syarat agar sebuah ayat itu memberikan pengaruh pada kita adalah kita benar-benar mengimaninya. Ya, kita benar-benar mengimaninya. Dan terus bagaimana caranya agar kita bisa mengimani? Mengimani sebuah ayat sebenarnya sangat tergantung pada bagaimana kita memahami ayat. Iya, bagaimana kita melakukan fahmul ayat, memahami ayat. Karena ayat itu hanya akan memberikan pengaruh kepada kita. Pintu awalnya adalah faham. Pintu awalnya adalah faham. Bagaimana mungkin sebuah ayat memberikan pengaruh kepada kita kalau kita tidak memahaminya? Kita ingin apapun ayatnya itu memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan kita. Tetapi pengaruh itu sekali lagi harus dimulai dari kita memahami. Nah, bicara tentang fahmul ayat, memahami ayat, kemarin kita sudah sampaikan ada berapa memahami ayat? Tiga ayat. Eh. Pertama adalah fahmul lisani. Memahami ayat hanya secara lisan saja. Yang kedua adalah fahmul akli. Memahami ayat hanya secara akal saja ya, hanya menggunakan logika. Ya, akalnya faham, tapi sebatas akal. Dan yang ketiga adalah memahami ayat secara kalbi. Fahmul ayat al kalbi. Nah, apa bedanya mengulang sebentar? Mungkin ada di antara kita yang pekan lalu belum bisa hadir. Kalaupun hadir mudah-mudahan dengan mengulang semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahmul lisani memiliki makna memahami ayat dengan baik tapi membantah kebenarannya. Itu berarti memahaminya hanya secara lisani. Iya, jadi memahami, faham iya, dengan ayat yang dibaca. Faham. Tetapi kemudian dia membantah kebenarannya. Iya, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah wanita-wanita yang baik dua, tiga, atau empat. Iya. Ayat ini ayat untuk muslimin atau untuk muslimah? Kok nggak ada jawaban? Untuk muslimin dan muslimah. Saya nggak nanya bagaimana muslimin memahami ayat ini. Tapi kalau ayat ini ya, disampaikan kepada para muslimah, kira-kira mereka faham nggak makna maksud dari ayat ini? Faham. Apa maksudnya? Laki-laki boleh menikahi wanita dua, tiga, atau empat. Betul begitu para ibu? Betul. Tapi rasanya, iya, bisa menerima nggak? Ayat ini benar nggak ibu? Benar ya. Ayat ini benar. Terus kebenarannya diterima atau dibantah? Nah kalau kemudian membantah apaan? Iya, laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan nggak boleh ini agama yang nggak adil lah itu berarti dia hanya memahami secara lisani tetapi orang yang memahami ayat secara lisani ini kalaupun ada kalaupun ada nah itu sudah masuk kategori munafik masuk kategori munafik munafiknya betul-betul munafik seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul iya jadi munafik yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, kalau seandainya ada orang yang memahami ayat hanya secara disani, memahami tapi kemudian membantah kebenarannya. Enggak semestinya ajaran kok seperti itu. Itu tidak bisa dikatakan kecuali oleh orang munafik. Nah, dia sudah membantah. Ya, membantah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insya Allah kita tidak sampai pada fahmul lisani. Nah, bagaimana dengan fahmul akli? Memahami ayat dengan baik tapi tidak mau menerima kebenarannya. Membantah enggak. Cuma masalahnya, aduh, kok berat ya. Nah itu berarti dia hanya memahami secara akli. Iya sih itu memang ayat Allah. Saya tahu itu ayat Allah. Saya faham itu ayat Allah harusnya saya menerima, tapi kok berat ya saya menerimanya. Nah, berat itu tandanya berarti dia hanya memahaminya secara akli. Iya. Orang kalau memahami secara akli memang berat. Sama halnya dengan semisal ya kalau ayat yang lain yang sering kita sampaikan tapi rasanya kita belum belum bisa memahami ayat ini secara utuh. Idfa' billati hiya ahsan. Iya, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Berdasarkan makna ayat ini kita sudah paham belum Bapak Ibu? Sudah. Berarti berdasarkan ayat ini kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sikap kita kepada dia berlaku baik. Ayat ini benar nggak? Benar. Tapi bisakah kita menerima kebenarannya? Bukti bahwa kita menerima kebenarannya apa? Betul-betul terimplementasikan. Siapapun orangnya yang berlaku buruk kepada saya, saya akan berlaku baik kepada dia. Ayat ini termasuk ayat yang ringan atau berat untuk diamalkan. Kalau berat berarti kita baru memahami ayat ini secara akli. Ya, kita tidak mau menerima kebenarannya. Iya sih memang harusnya begitu, tapi enggak. Itu namanya dia belum bisa menerima. Nah, pemahaman seperti ini baru sebatas pemahaman akli. Bagaimana dengan qalbi? Memahami ayat dengan baik dan mengimplementasikan kebenarannya dalam kehidupan. Itu berarti fahamnya faham kalbi. Mengimplementasikannya. Oh Quran bilang begitu ya. Kalau ada orang berlaku buruk kepada saya, saya berlaku baik. Bismillah, saya akan melakukannya. Namanya dia memahaminya secara kalbi. Iya, itu memahaminya secara kalbi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemahaman yang lurus, iya, pemahaman yang lurus hanyalah pemahaman kalbi Kenapa soal poligami itu jadi masalah? Karena orang memahami poligami hanya secara akli, tidak secara kalbi. Kalau semua pihak memahami iya, poligami itu dengan pemahaman kalbi, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi para suami, para laki-laki akan melihat poligami itu bukan urusan laki-laki, itu urusan perempuan. Itu urusan perempuan. Jadi yang berkepentingan itu bukan laki-laki, yang berkepentingan perempuan. Yang berkepentingan bukan para suami, yang berkepentingan adalah para istri. Sebab ini kalau pakai logika, tapi bukan logika akal murni, logika yang kemudian tercelup di dalam hati. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari poligami? Siapa yang diuntungkan? Poligami itu bagi laki-laki, iya, menambah beban atau mengurangi beban? Menambah beban. Bagi para istri, mengurangi beban. Betul? Betul mengurangi beban? Iya, mengurangi beban. Tadinya istri harus nyuci, harus masak, harus nyapu. Nah, kalau bertiga kan bisa dibagi. Ringan nggak jadinya ibu? Ringan. Berarti sebenarnya siapa yang diuntungkan dalam dalam soal poligami ini? Nah, waktu ibu untuk ibadah jadi bertambah banyak nggak? Bertambah banyak. Tak korup kepada Allah yang bisa lebih khusyuk. Itu kalau kita memahaminya tidak sebatas akli. Tapi kalau hanya akli, ramai sudah. Iya, kalau secara akli. Inilah yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kita memahami segala sesuatu itu dengan pemahaman kalbi. Dihina. Iya, karena nanti soal memahami, iya, konsep memahami lisani, akli, dan kalbi ini tidak hanya pada saat kita memahami ayat ini juga teori bisa kita gunakan untuk memahami apapun, untuk memahami apapun. Iya. Dapat musibah. Kalau difahami secara lisani, wah menolak nggak? Menolak. Iya. Kalau akli, ya sih saya tahu. Ini cara Allah memberi kesempatan saya untuk sabar. Saya tahu. Berarti faham nggak dia? Faham. Tapi kok berat banget ya? Sampai kapan saya harus bersabar? Masa sabar harus terus-terusan? Sabar itu kan ada batasnya. Itu orang yang memahami musibah dengan pemahaman akli. Tapi kalau pemahamannya akli, lain. Iya, lain. Musibah adalah kebaikan Allah. Iya. Musibah adalah kebaikan Allah. Kalau yang fahmunya fahmu al-akli, musibah adalah ujian Allah. Kalau fahamnya faham lisani, musibah adalah keburukan dari Allah. Cobaan, eh, ada orang yang menyebutnya begitu kan. Ini cobaan dari Allah. Berarti bisa jadi dia memahaminya secara lisani. Tapi kalau ujian, nah itu akli. Tapi kalau kebaikan, nah itu berarti dia memahaminya secara kalbi. Nah karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita memahami apapun, apalagi memahami ayat, ya, memahaminya secara kalbi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Hadirin hadirah yang rahmati Allah termasuk ayat tadi. Ayat tadi kalau difahami secara kalbi, ayat tadi sebenarnya memiliki mana menjaga. Iya. Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menjaga pendengaran dan penglihatan dari segala yang diharamkan Allah taala. Dan orang yang memahami apapun secara kalbi betul-betul memahami bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang memang berbahaya bagi saya. Itu keyakinan yang dipegangi oleh orang yang memahami larangan-larangan Allah dengan faham kalbi. Pokoknya apapun yang dilarang oleh Allah itu berarti sesuatu yang berbahaya bagi saya. Iya, sesuatu yang berbahaya bagi saya. Tapi kalau fahamnya faham lisani, Mengomentari larangan-larangan Allah itu dengan ungkapan apa? Kenapa ya? Yang enak-enak kok dilarang? Ada nggak orang yang punya pandangan begitu? Giliran nyuruh yang nggak enak-enak kan? Lihat aurat kan enak, dilarang. Mabuk kan enak, dilarang. Bergaul bebas kan enak, dilarang. Nyuri kan enak, dilarang. Giliran tahajud, giliran nyuruh, nyuruh tahajud, nyuruh sabar, nyuruh ikhlas, Iya, infak dengan infak yang paling disukai, nyuruh kok membalas keburukan orang dengan kebaikan. Nah, itu berarti dia hanya memahami ayat-ayat Allah dengan faham lisani. Jadi, ayat yang berkenaan dengan masalah hubungan lain jenis itu sebenarnya memiliki mana Allah sedang menjaga. Nah, yang dijaga, ya, karena ini berkenaan dengan aurat adalah pendengaran dan penglihatan dari segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Ini kaitannya dengan lain jenis. Oh kalau yang dilarang cuma mendengar dan melihat berarti pegang boleh. Ah, itu sih berarti ya fahmul aklinya nggak nyampe. Ya bagaimana mungkin orang bisa pegang kalau ngelihat enggak, dengar juga enggak. Orang jadi terdengar, ah, maaf, terdorong untuk untuk memegang itu karena apa? Karena ngelihat. Ya, kalau nggak ngelihat minimal dengar. Oh, suaranya kok merdu ya Kayak apa sih orangnya ya? Suaranya aja halus, pasti kulitnya juga halus ya. Ah, muncullah kemudian dorongan untuk memegang. Nah, jadi kalau orang sudah terjaga pendengarannya dan penglihatannya dari lain jenis, maka insya Allah terjaga dari hal-hal yang lebih buruk lagi, hal-hal yang lebih terburuk, eh, hal-hal yang lebih buruk lagi. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa laki-laki yang mulia dalam pandangan wanita. Laki-laki yang pandai menjaga pandangannya dan pendengarannya. Ini ikhwan ya, harus punya harga diri. Ya, kalau seandainya saudara nih ya, ditelepon oleh teman putri gitu. Ya, suaranya lembut sekali. Apa yang mestinya saudara lakukan? Maaf ukti, bisa nggak suaranya ditegaskan? Ya, kalau ada ikhwan, iya berani mengatakan seperti itu berarti tadi ikhwan yang punya harga diri. Iya, punya harga diri. Sebagaimana wanita yang punya harga diri adalah wanita yang ketika ditelepon oleh laki-laki, iya, dia tidak menampakkan kelemah lembutannya, dia tegas. Iya, sedemikian tegasnya, iya, si ikhwannya maaf, apa saya salah sambung ya? Iya. Karena dalam pikiran ikhwan sehari-harinya akhwat ini lembut. Kok saya telepon jadi tegas begini? Kok beda dengan kesehariannya? Dikira salah sambung. Lembut itu kalau kepada sesama. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Kenapa sih wanita tidak boleh melemah lembutkan suaranya? Pertama, karena Allah sudah mengatakan begitu. Fala yakhda'na bilqawl. qawl. fi qalbihi marad Allah sebutkan di surat 33 ayat 33. Karena seperti yang dikatakan oleh Allah, ah, ini pengetahuan buat ikh, ah, maaf, buat akhwat, buat para muslimah. Tidak sedikit laki-laki itu ya, kalau sudah mendengar suara yang lembut mendayu-dayu itu langsung error itu. Ya, itu bahasa kita. Kalau bahasa Allah kan fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena biasanya kemudian muncul Ya, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya nanti ada timbul penyakit. Dan salah satu penyakitnya kesimpulan. Ya, ini suaranya saja lembut, bagaimana dengan orangnya itu sudah menimbulkan penyakit di dalam hati. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kenapa ayat ini dipungkasi oleh Allah dengan wallahu samiun alim. Jadi kenapa kesimpulannya Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjaga pendengaran dan penglihatan dari segala yang diharamkan Allah taala khususnya yang ada kaitannya dengan lain jenis. Jangan sampai kemudian mata kita melihat, telinga kita mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kaitannya dengan lain jenis. Iya. Kaitannya dengan lain jenis. Ayat ini oleh Allah ditutup dengan wallahu sami'un alim. Apa artinya? Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita mendengar suara yang lembut, kita tahu Allah mendengar. Allah pasti nggak suka, nah kita juga menjadi tidak suka. Hal yang sama kalau kita melihat ya, keindahan yang dilarang, ya, kita melihat Allah melihat, Allah pasti nggak suka, kita pun jadi tidak suka. Karena itulah Abul Qasim Al-Junaidi ya, pernah ditanya oleh santri beliau, dengan cara apa saya bisa menundukkan pandangan? Ya, dengan cara apa saya bisa menundukkan pandangan? Apa kata beliau? Binadrika anna an-nadhara nadhiru ilaika asra' min nadrika ilal manzuri ilai. Dengan keyakinanmu bahwa penglihatan zat yang maha melihat itu selalu lebih cepat daripada penglihatanmu kepada apa yang akan engkau lihat. Jadi sebelum kita melihat hal yang dilarang oleh Allah, Allah sedang lihat dulu. Kalau Allah sedang lihat dulu, tertahanlah kita dari melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis sama pengalaman mahasiswa mau nyontek kan? Mau nyontek kok keburu pengawas ngelihat, jadi nyontek. Enggak. Kenapa? Nyontek itu tidak disukai oleh pengawas, dilarang oleh pengawas. Jadi kita nggak berani nyontek karena keburu dilihat. Sebelum kita melihat apapun yang dilarang oleh Allah, Allah sudah melihat kita terlebih dahulu. Kalau keyakinan ini tertanam di dalam diri kita dan Allah sedang menanamkan keyakinan itu kepada kita melalui ayat ini, tercegahlah kita dari melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melihat lain jenis itu haramnya mutlak? Jawabannya tidak. Ya. Ada hal-hal yang dibolehkan, tapi kita tidak bahas sekarang. Mungkin Senin depan. Iya wah ini berita gembira ini ternyata enggak enggak selamanya haram. Iya, berarti boleh ya. Kapan aja ya tunggu pekan depan. Iya, tunggu pekan depan. Nah, jadi nanti kalau mau ngelihat lihat dulu kamusnya nih eh, pengajian Senin depan. A, B, C. Aduh, nggak ada yang nyangkut ini. Ah, nggak boleh ngelihat nih. Apa saja pekan depan. Insya Allah. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, fokus kita hari ini adalah Bagaimana agar pada saat kita memahami ayat betul-betul jatuh fahamnya itu fahmul qalbi. ya. Tidak fahmul akli atau fahmul lisani. Apakah kalau hanya fahmul qalbi kita nggak usah fahmul akli? Bukan begitu pengertiannya. Orang kalau sudah fahmul qalbi itu secara akli dia faham. Jadi bukan berarti kalau begitu mengabaikan akal, enggak. Akal juga tetap terlibat. Iya. Di dalam usaha kita memahami, tapi dalam fahamnya akal kita melibatkan hati. Jadi utuh pemahaman kita. Ya. Istilahnya tiga dimensi, dimensi lisan, dimensi akal, dimensi kalem. Ya. Orang kalau ngelihat segala sesuatu dari tiga dimensi kan enak. Katanya film kalau tiga dimensi kan seolah-olah iya hadir dalam kenyataan. Nah, maka faham juga dibutuhkan faham tiga dimensi dan itu faham kalbi. Bagaimana caranya? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahmul qalbi seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, inilah yang nanti akan memberikan al-fahmun nafi', pemahaman yang memberikan manfaat. Pemahaman yang bermanfaat adalah fahmul qalbi. Artinya kalau orang fahamnya baru faham akli itu nggak bermanfaat. Itu tidak ada manfaatnya. Padahal kita ingin apa yang kita fahami memberikan manfaat. Dan itu hanya ketika faham kita adalah fahmul qalbi. Akan memberikan al-fahmun nafi' dan kalau pemahaman kita, pemahaman yang bermanfaat, kalau kemudian pemahaman itu menjadi ilmu, iya, berubah menjadi ilmu bagi kita, jatuhlah ilmunya menjadi al-ilmun nafi'. Iya, dan inilah yang kita inginkan. Orang itu ilmunya bermanfaat kalau fahamnya faham nafi'. Dan orang fahamnya faham nafi' kalau fahamnya adalah faham kalbi. Nah, karena itu dari skema ini kita bisa menelusuri bagaimana caranya kita bisa al-fahmul kalbi. Caranya adalah cari ilmu. Cari ilmu. Iya. Nah, untuk cari ilmu hadirlah di majelis ilmu. Iya. Hadirlah di majelis ilmu dan berusahalah agar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa sih pengertian al-ilmun nafi' itu? <clears throat> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah di kitab beliau Syarhul Hikam menukil apa yang dikatakan oleh beliau Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dan beliau punya pandangan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatmu mengenal Allah dan menyadari kedudukanmu sebagai hambanya. Itu batasan sebuah ilmu dikatakan manfaat. Jadi manfaat di sini karena kadang ada orang yang membatasi manfaat itu kalau diajarkan. Wah, ini jadi guru berarti ilmunya manfaat. Wah, ini jadi murabi berarti ilmunya manfaat. Wah, ini cuma jadi pekerja, cuma jadi pegawai berarti ilmunya tidak manfaat. Sebenarnya ukuran manfaat bukan di situ, tapi ada di sini. Membuatmu mengenal Allah dan menyadari kedudukanmu sebagai hambanya. Jadi kalau orang ilmunya manfaat itu sadar diri, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau didalami Bapak Ibu yang dirahmati Allah batasan al-ilmu nafi' yang disampaikan oleh Imam Al-Junaidi ini eh, menjadi begitu sangat luas, sangat dalam. Terutama pada poin ya dua-duanya sebenarnya mengenal Allah itu kan sangat luas. Iya, mengenal Allah itu sangat luas. Iya. Karena kalau orang mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar, pasti dia akan jadi orang baik. Karena itu hampir bisa disimpulkan kalau orang belum baik itu karena dia masalahnya belum mengenal Allah. Iya. Jadi kalau ditelusuri kenapa orang kikir? Kenapa orang bisa kikir? Itu kalau ditelusuri nanti ketemunya oh dia belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Kenapa orang matanya masih jelalatan? Ya karena dia belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Iya, belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalau orang belum mengenal Allah dengan baik dan benar, isi kehidupannya bukan kebaikan. Ya, tapi kalau orang benar-benar sudah mengenal Allah dengan baik dan benar, ya, maka isi kehidupannya benar-benar kebaikan. Kenapa? Karena efek atau pengaruh dari mengenal Allah dengan baik dan benar adalah kita menjadi tahu diri siapa saya dalam hidup di dunia ini. Ya, kesadaran itu muncul bahwa saya siapapun saya tidak lebih hanyalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cek sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihat ada teman kita susah, iya, ngelihat ada teman kita susah. Terus kita bantu teman itu. Berarti kita sudah berlaku baik kepada teman tadi. Iya, kita sudah berlaku baik kepada teman tadi. Teman itu pun akhirnya kemudian tidak lagi susah. Iya. Bantuan saya membuat kemudian dia kembali bangkit. Bahkan kemudian dia bisa berkembang lebih baik. Pertanyaannya, dia akhirnya berkembang lebih baik itu jasa siapa? Siapa yang berjasa? Kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita tahu siapa kita hamba Allah, kita akan nunjuk siapa? Allah yang berjasa. Betul? Betul? Kalau betul, apa jadinya kalau teman yang kita bantu ini, dia sama sekali tidak mengakui bahwa dia bisa bangkit kembali lagi itu karena kebaikan kita? Kecewa nggak? Kecewa? Saking kecewanya sampai nggak bunyi. <laughs> Dia bahkan bilang, siapa bilang? Iya, saya bangkit ini saya kok yang membuat saya bangkit. Siapa bilang itu atas bantuan si A? Katakan nama kita si A. Enggak, bukan karena si A. Iya, si A bagi saya enggak ada jasa sama sekali. Padahal kita tahu betul bagaimana payah kita membantu dia. Tapi dia tidak mengakuinya. Pertanyaannya sekali lagi, ada rasa apa kita ke dia? Kalau rasa mangkal, itu sebenarnya tanda kita adalah orang yang tidak faham kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kalau betul, ya, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun dia bangkit, Allah yang membangkitkan dia. Kalaupun dia berubah, Allah yang merubah dia, bukan saya. Tugas saya hanyalah membantu dia. Dan saya membantu dia karena Allah senang kalau saya membantu orang lain. Itulah dasar kenapa dulu saya membantu dia. Ketika itu sudah saya lakukan, ya udah, udah selesai hubungan saya dengan dia. Bahwa dia berkembang, Allah yang membuat dia berkembang. Hadirin, hadirah yang dirahmati Allah, kita nasihatin orang. Nah, setelah dinasihatin orang itu berubah menjadi lebih baik. Iya, setelah dinasihatin orang itu berubah menjadi lebih baik. Kita merasa dia berubah menjadi lebih baik itu peran siapa? Ada nggak orang yang mengatakan saya ikut berperan? Wah, tahu nggak? Dia sebenarnya udah dinasihatin banyak orang, tapi entah kenapa nggak ada yang mempan itu. Eh, begitu ketemu saya, saya cuma nasehatin lima menit, ternyata dia merubah. Ada yang kemudian kesimpulannya begitu? Berarti dia orang yang belum mengenal Allah dan dia tidak faham kedudukannya. Kalau orang mengenal Allah dan faham kedudukannya, enggak, bukan saya yang merubah dia. Tapi kan eh, Bapak pernah nasihatin dia, ah kalau soal nasihatin semua orang juga bisa nasihatin dan saya nasihatin dia karena memang Allah nyuruh saya nasihatin itu amal saya kepada Allah kok bahwa kemudian nasihat saya diturut itu bukan karena bukan karena kemampuan saya nasihatin Ih, Allah yang membuka hati dia Allah yang kemudian meluruskan hidup dia Allah yang kemudian merubah dia bukan saya ah, itu berarti tanda ilmu yang sampai kepada kita betul-betul ilmu yang manfaat Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya. Ini penegasan dari Allah tentang siapa orang yang ilmunya manfaat. Ya, Allah sebutkan di surat 35 ayat 28. Ya, sekaligus ini menjadi salah satu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana ilmu yang sampai kepada kita betul-betul menjadi ilmu yang manfaat. Ada di surat 35, surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Biasanya orang-orang yang khasyah kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama di sini bukan ulama yang kemudian disebut sebagai majelis ulama itu bukan Ulama di sini artinya orang yang berilmu. Artinya ciri orang yang berilmu berdasarkan ayat ini adalah orang yang di dalam dirinya ada rasa khasyah. Nah khasyah inilah yang kalau kemudian dibahasakan dengan bahasa Imam Al-Junaidi tadi adalah mengenal Allah dengan baik dan benar dan tahu posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di bagian yang lain beliau menguatkan al-ilmu in qaranathul khasyah falaka wa illa alaika. Ilmu itu kalau disertai rasa khasyah falaka maka akan bermanfaat bagimu. Wa illa tapi kalau ilmu itu tidak disertai, tidak menumbuhkan, menimbulkan, menghadirkan rasa khasyah fa'alaika maka akan menjadi bahaya bagimu. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat, iya, an-nafi' Tapi ilmu itu juga bisa menimbulkan bahaya. Tergantung ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, muncul nggak rasa khosyah? Iya, muncul nggak rasa khosyah itu? Nah, kalau muncul rasa khosyah, berarti ilmu kita manfaat. Iya, ilmu kita manfaat. Apa sih yang dimaksudkan dengan al-khosyah? Sering orang memahami khosyah itu dengan rasa takut. Iya. Sebenarnya kalau dibilang rasa takut, kurang pas. Terus kalau begitu khasya itu apa? Nah, ini bab yang sangat sulit untuk di, diungkap ya. Karena khasya itu isinya rasa. Isinya adalah rasa. Dan hal yang paling berat iya, untuk dijelaskan adalah kalau sudah menjelaskan soal rasa. Bapak Ibu sudah pernah makan durian? Sudah. Tapi ada orang yang belum pernah makan durian. Terus dia nanya ke kita, Bu, Pak, Durian itu rasanya kayak apa sih? Kita pernah makan durian, bisa nggak kita cerita sama beliau? Apa bedanya durian, rasa durian dengan rasa mangga? Wah itu paling susah menjelaskan. Hal yang sama sebenarnya kalau sudah berkenaan dengan rasa di dalam iman. Karena iman itu kan isinya rasa. Iya. Ada rasa hub, iya. ada rasa khauf, ada rasa roja, ada rasa khosya dan rasa-rasa yang lain. Eh, ini susah untuk diungkapkan. Tapi kalau kita pengen mudah gitu ya, ada orang nanya gimana sih rasanya durian? Maka paling enak, paling enak ini ada durian, hmm, makan sendiri. Nah, terus kalau begitu gimana caranya saya bisa merasakan yang namanya khasyah? Rasa khasyah itu sebenarnya perpaduan dari dua rasa. Ah, ini lebih susah <laughs> lagi perpaduan dari dua rasa. Iya. rasa apa? Enaknya saya cerita aja. Iya, enaknya saya cerita. Nah, silahkan nanti setelah mendengar cerita ini, kisah ini, uh, antum, akhwat, uh, bapak, ibu merasakan sendiri. Tapi inilah yang kemudian akhirnya disebut sebagai khasyah. Iya. Kisah pertama ada dua kisah yang sangat berlawanan. Iya. Nah, dari kisah yang berlawan ini akan menimbulkan dua rasa yang berbeda. Nah, ketika dua rasa yang berbeda ini ketemu di dalam diri kita, itulah yang namanya khasyah. Itulah yang namanya khasyah. Nah, kisah pertama, kisah seorang gubernur. Saya pernah cerita tentang kisah ini. Iya. Seorang gubernur yang dikenal zalim. Zalim, lalim, korup. Mendadak dia mati karena mati kan ya udah dikubur. Disiapkanlah para penggali kubur. Iya. Ditunjuklah di mana kuburan calon ya. Iya. Calon kuburan untuk gubernur ini sudah ditentukan. Iya. Tanahnya di sini. Maka penggali kubur itu pun kemudian mulai menggali kubur. Iya. Mulai menggali kubur ya, karena mereka ahli tidak dalam waktu lama. Iya, sudah siaplah kuburan. Tapi yang aneh, pada galian yang terakhir, mereka menemukan ada ular. Iya, menemukan ada ular. Yang bagi mereka ular yang aneh. Karena ada ular, mereka nggak mau ambil resiko. Iya, para penggali kubur ini berloncatan naik ke atas. Melihat ular yang lain daripada yang lain, mereka memutuskan untuk menutup kembali kubur tersebut. Pindah ke lokasi yang lain. Tapi pada galian yang terakhir kembali muncul ular itu. Akhirnya ditutup lagi, pindah lagi, muncul pula ular itu pada galian yang terakhir. Sampai 30 lubang kubur. Ujungnya sama. Kebayang 30 lubang kubur kan dan tenaga sudah habis. Waktu pun sudah habis. Ah, di antara bingung, takut. Mereka akhirnya bertanya kepada orang alim. Iya. Disampaikan begini, begini, begini, begini. Apa kemudian fatwa dari orang alim itu? Ya udah, kubur saja sang gubernur bersama ular yang ada di dalam. Bapak Ibu bisa membayangkan dikubur dalam keadaan ular ada di situ. Muncul rasa apa? Muncul rasa takut. Kita saja membayangkannya takut yang luar biasa. Takut seperti inilah ya, yang kemudian memiliki makna separuh khosyah. Ya, separuh khosyah. Tapi ini bukan menggambarkan khosyah yang sebenarnya. Nah, kita akan utuh memahami apa itu khosyah dari kisah yang kedua. Kalau kisah yang kedua dialami oleh beliau namanya Pak Haji Umar. Ya. Jadi beliau ini dikenal ahli masjid. Ya, dikenal ahli masjid. Salah satu amalan eh, eh, Pak Haji Umar adalah ya adalah beliau mendengar azan kecuali beliau sudah ada di dalam masjid. Berarti beliau datang sebelum azan. Jadi udah biasa ya kalau muadzin datang itu Pak Haji Umar sudah ada. Iya. Hanya sekali dan itu yang membuat muadzin heran. Subuh hari Jumat waktu itu. Pas muadzin masuk, Pak Haji Umar nggak ada. Ya, tapi karena sudah waktunya azan, azan aja beliau. Sampai saatnya iqamah nengok kok Haji Umar belum kelihatan. Ya, iqamah. Hingga selesai sholat, iya, muadzin dari Pak Haji Umar nggak ada. Dan itu kemudian beliau nanya ke jamaah yang lain, ya, lihat Pak Haji Umar enggak Ya. Mana ya? Kok tumben beliau enggak kelihatan di masjid? Ayo kita tengok. Kali ada apa-apa, mungkin sakit. Nah, beberapa jamaah sengaja sepulang dari masjid itu mampir ke rumahnya Pak Haji Umar. Ditemui oleh istri beliau. Nah, mereka nanya, Pak ah, Haji Umar kemana Bu? Ke masjid. Kan biasanya ke masjid beliau kalau subuh. Nggak ada itu Bu. Ah, nggak ada. Masa nggak ada? Coba saya cari. Dicarilah di rumah dan ternyata Pak Haji Umar dalam keadaan tertidur. Di musola di dalam rumah. Berbaring. Iya. Dalam keadaan berbaring, di dada beliau ada Quran. Nah, pada saat istrinya melihat ternyata Pak Haji Umar dalam keadaan sudah diperkirakan beliau wafat setelah baca Quran sebelum azan subuh berkumandang mungkin biasa lelah letih ya, berbaring dulu sebentar tapi kemudian justru itulah saat terakhir hidup beliau akhirnya kemudian disiapkan kubur untuk beliau ya tentu saja semua orang kaget disiapkan kubur untuk beliau dan apa yang terjadi semua orang ikut menyaksikan tidak ada satupun yang menggali kubur kecuali mencium bau yang sangat wangi dari debu-debu yang berterbangan pada saat digali. Mencium bau yang sangat wangi. Perkara rasan, ya Allah, Pak Haji Umar, mulia sekali. Belum juga beliau dibaringkan di dalam kubur, nikmatnya sudah bermunculan, bau wangi. Hingga ketika itu banyak orang yang iri, aduh kalau seandainya ini kubur untuk saya, tapi nggak bisa. Ini jatah kubur untuk Pak Haji Umar pada saat akhirnya beliau dibaringkan, iya, dikubur, rasanya kubur itu menjadi sebuah pembaringan tempat istirahat yang nyaman. Perasaan apa yang muncul pada diri kita? Perasaan yang muncul pun adalah khasyah. Dan inilah yang kita maksudkan dengan khasyah yang utuh. Pertemuan dari khasyah yang pertama dengan khasyah yang kedua. Kalau itu ada pada diri kita, rasa takut yang luar biasa dengan azab kubur dan harap yang luar biasa ya terhadap kubur yang subhanallah menjadi jatahnya Pak Haji Umar kalau itu ada pada diri kita itulah yang namanya khasyah nah ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menimbulkan rasa khasyah seperti ini terus bagaimana caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar kita bisa memahami apapun dengan fahmul qalbi sehingga menimbulkan rasa khasyah langkahnya cukup dengan tiga iya tiga itu tiga itu ada dalam satu amal iya Fahmul qalbi itu ya, cukup dengan satu langkah amal, tapi dalam satu langkah amal itu ada tiga yang harus kita lakukan. Langkahnya yang jelas adalah kalau kita ingin memahami din ini, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan fahmul Qalbi, ya datanglah ke majelis ilmu. Nah, itu langkahnya. Iya, datanglah ke majelis ilmu. Ya mudah-mudahan ini bagian dari kita sedang berikhtiar agar kita bisa mendapatkan al-fahmul qalbi hadir nah, terus kalau sudah hadir apa yang harus saya lakukan nah yang harus kita lakukan tiga iya. yang harus kita lakukan adalah tiga pada saat kita hadir di majelis ilmu dimanapun majelis ilmu itu iya. jadi begitu kita hadir di majelis ilmu kita selalu menyertakan tiga hal ini Tiga hal itu yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah, la 'ala al-'amal wa la 'ala al-ghair. I'timad kita kepada Allah, bukan kepada amal kita, bukan pula kepada selain Allah. Apa pengertian i'timad kebersandaran kita? Bahwa kita hadir di majelis ilmu kan biar kita faham. Tujuan faham inilah yang kemudian disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada amal. Bukan kepada amal, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara gampangnya, teknisnya, saya datang ke majelis ilmu biar saya difahamkan oleh Allah. Biar saya difahamkan Allah. Biar saya mendapatkan karunia faham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pengertian dari al-i'timad 'ala Allah, la 'ala al-amal wa la 'ala ghair. Pengertiannya itu. Iya. Oleh karena itu, kalaulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hadir di majelis ilmu dan kemudian kita memahami ilmu yang diajarkan di majelis itu, maka kita akan menyandarkan fahamnya kita ke Allah, bukan ke ngajinya kita. Bukan ke ngajinya kita. Karena kalau ke ngajinya kita, nah itu fahamnya nanti nggak sampai ke fahmul qalbi, mentok di fahmul akli. Contoh, saudara bisa faham usul fikih, wah keren nih kuliah tapi faham usul fikih. Nah, kemudian dia bilang begini, ya gimana saya nggak faham, tahu nggak? Saya ini kemana-mana ngaji. Ya gimana saya nggak faham? Ini buah dari saya ngaji. Nah, berarti dia menyandarkan faham itu pada amal. Dia faham nggak? Faham. Tapi fahamnya nanti ke faham akli. Kok saudara bisa menguasai tafsir begitu? Iyalah, saya ngaji kemana-mana. Gimana enggak nggak paham. Apalagi kalau kemudian disandarkannya kepada selain Allah, tahu nggak? Saya ngajinya ke siapa? Saya ngajinya ke lulusan Timur Tengah. Ah, gimana nggak keren? Ya, mereka udah doktor. Iya, ahli di bidangnya. Ya gimana? Saya nggak faham, Udah saya ngajinya rajin, ngajinya juga kepada guru yang wah udah pokoknya ilmunya seluas langit dan bumi. Berarti dia menyandarkan kefahamannya kepada amal dia dan kepada orang. Seperti apapun kita ngaji. Kalau kemudian kita benar-benar faham, jangan lupakan Allah. Allah yang membuat saya faham. Allah yang membuat saya faham. Karena Allah punya kuasa. Ya, bisa membuat kita faham dari guru yang bisa jadi keterangannya sebenarnya tidak memahamkan. Tapi karena kuatnya kebersenaran kita kepada Allah, walau guru itu kurang memahamkan, kita bisa faham. Karena itu kalau seandainya ada orang e, semangat ngaji gitu ya, ah, diumumkan itu nanti tanggal sekian ya, akan ada ustadz dari luar. Kemudian kita betul-betul terpanggil untuk ngaji, lihat baik-baik keterpanggilan kita ngaji itu karena faktor apa? Kalau karena faktor ustadznya, sebaiknya kita merenung sejenak, meluruskan. Bukan kayak membuat saya faham Allah Subhanahu wa taala angkat. Berarti kalau begitu kita nggak usah datang kalau ustaznya keren, bukan kemudian nggak usah datang. Tetap datang, tapi luruskan niat. Bukan karena beliau saya datang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksudkan dengan al-i'timad 'ala Allah, la 'ala al-amal wa la 'ala al-ghair. Kedua, iya. Adalah al-hub 'ala al-ilmi. Itu kita ngaji, maka berusahalah dan sebenarnya nggak nggak nggak nggak berusaha hadirkan rasa cinta kepada ilmu itu hadirkan rasa cinta kepada ilmu seberapapun mungkin kita merasa nggak berkepentingan dengan ilmu itu iya, tapi rasa cinta ini menjadi penting iya. pentingnya di mana kelak nanti akan kita jumpai Bapak Ibu yang rahmati Allah kalau kita mempelajari satu ilmu karena cintanya kita kepada ilmu kalau kita faham akan muncul dorongan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Akan muncul dorongan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah melihat betapa kita amat sangat mencintai ilmu. Amat sangat mencintai ilmu. Uh, kalau soal cinta kepada ilmu, iya, akan lebih bagus kalau diekspresikan. Apa ekspresinya? Ya sederhana. Kalau datang, iya. Kalau kita ingin menemui orang yang kita cintai, Mungkinkah penampilan kita biasa-biasa aja? Enggak. Kalau masih bau gitu ya, belum mandi, saya mau menemui orang yang saya cintai, mungkinkah itu kita lakukan? Enggak. Ah, enggak enak, saya kan mau menemui orang yang saya cintai, oh masih bau begini. Ah, bayangkan, mau menemui orang yang kita cintai saja kita menyiapkan diri kita, penampilan diri kita, ini ilmu yang manfaatnya jauh. Mana yang lebih memberikan manfaat kepada kita? Orang yang kita cintai atau ilmu yang kita cintai? Ilmu lebih memberikan manfaat yang nyata daripada orang. Karena itu Imam Malik memberikan teladan kepada kita. Beliau itu kalau datang tamu ingin bertanya tentang bab masalah agama, ya, dan kalau di masa beliau orang kalau datang ke beliau itu biasanya yang ditanya adalah soal hadis. Ya, soal hadis. Apa yang dilakukan oleh beliau? Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau berwudu dulu. Iya. Kemudian ganti pakaian dengan pakaian yang terbaik. Beliau sisir rambutnya serapih mungkin. Beliau pakai wewangian dan kemudian baru beliau temui ya, tamu yang ingin bertanya tentang masalah agama. Itu semata-mata karena cinta beliau kepada ilmu. Dan terakhir, Bapak Ibu, adalah nailul ilmi bil adab. Iya, nailul ilmi bil adab Memperoleh ilmu dengan adab. Iya, memperoleh ilmu dengan adab. Iya, tunjukkan adab kita kepada ilmu. Iya, kenapa harus dengan adab? Imam Al-Ghazali di kitab beliau Ihya Ulumuddin iya, pernah menyebutkan satu ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya adab. Iya, di tengah-tengah kita mencari ilmu. Beliau mengungkapkannya dengan bahasa al-ilm al-adab faqal ilmi. Al-adab faqal ilmi. Adam itu ada di atas ilmu. Adam itu ada di atas ilmu. Ya, karena itu orang yang berilmu amat sangat menjunjung tinggi adab. Karena itu orang yang berilmu nggak berani mencerca orang lain, nggak berani menjelek-jelekan orang lain, apalagi menistakan orang yang berbeda pendapat dengan dia, apalagi membuka aib orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya, ilmu membuat seseorang iya, betul-betul beradab, tapi Keberadaban seperti ini hanya akan dilakukan oleh orang yang waktu mencari ilmunya betul-betul dengan adab. Iya, belum tuntas tapi mungkin sampai di sini saya menyampaikan tentang bagaimana agar ilmu yang kita peroleh betul-betul mendatangkan al-fahmul qalbi. Sisa waktu kalau masih ada mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Oh sudah ada beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya anak laki-laki terakhir yang punya dua adik, eh, dua kakak perempuan. Kalau batasan melihat kakak sendiri itu bagaimana? Kalau kakak itu berarti masuknya mahram. Iya, masuknya mahram. Nah, kalau mahram berarti seperti kepada sesama laki-laki. Iya, kepada sesama laki-laki. Itu kalau secara fikihnya. Tapi kita tahu, iya, Eh, Islam itu tidak hanya fikih. Iya. Ada akhlak, ada adab, ada tata krama. Tapi kalau secara fikih, iya. kalau kalaulah si kakak ya pakai baju lengan pendek, gitu, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena itu tidak termasuk <clears throat> aurat. Jadi batasan aurat mahram, iya, yang kakak perempuan atau bibi, iya, itu sama seperti batasan aurat eh, ke sesama laki-laki. Kalau tidak salah, Ustaz pernah membahas fitrah dari akal, hati, dan jiwa. Kalau boleh diulang, ciri fitrah dari ketiganya apa? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini tentang mengulang ya. Waktu kita yang sangat terbatas ya. Mudah-mudahan lain kesempatan ya kita bisa uh, sampaikan atau bisa bertanya ke teman yang ya. antum dulu datang nggak waktu kita membahas soal uh, <clears throat> fitrah Iya. Nah, kalau ada mungkin nanti bisa <clears throat> menyampaikan kepada teman yang uh, masih belum jelas tentang bab masalah fitrah ini. Apa beda antara muslim dan mukmin? Ini berkaitan dengan riwayat ketika seorang badui bilang bahwa dia sudah beriman, tapi dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka baru <clears throat> berislam. Sebenarnya begini, ada ada istilah muslim, mukmin dan muhsin. Iya. Istilah ini diambil dari hadis uh, Jibril. Iya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang tiga hal kan. Yang pertama bertanya tentang iman. Setelah itu Islam. Setelah itu ihsan. Tiga hal ini sebenarnya bukan menggambarkan tingkatan. Iya. Oh tingkatan itu berarti iman dulu, baru kemudian Islam, baru kemudian ihsan. Enggak. Ini satu kesatuan Ibaratnya iman Islam dan ihsan itu adalah pilar dinul Islam. Jadi kalau dinul Islam ini bangunan, maka pilarnya ada tiga, iman, Islam, dan ihsan. Jadi bukan menggambarkan tingkatan. Sebab kalau menggambarkan tingkatan, nanti menjadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat uh, Al-Hujurat iya, ayat ke-14 kalau tidak salah. Iya. Pada saat Rasulullah didatangi oleh sekelompok orang-orang Arab Badui, iya. Qalatil Arabu di mana mereka mengatakan kepada Nabi, "Amanna, kami beriman." Jadi mereka sudah menyatakan iman. Tetapi pernyataan Arab Badui ini langsung dibantah oleh Allah. Iya. Allah menyampaikan bantahannya langsung kepada Rasulullah dengan Allah mengatakan kul katakan oleh Muhammad Muhammad kepada Arab Badui itu lam minu kalian belum beriman walakin kulu aslamna tapi ucapkanlah aslamna kami sudah Islam berarti kalau berdasarkan ayat ini iman dulu atau Islam dulu Islam dulu baru iman tapi hadis Jibril Jibril nanya iman dulu atau Islam dulu masih hafal Iman dulu. Imran nanya iman dulu baru Islam. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman Islam dan ihsan bukan merupakan tingkatan. Dia adalah satu kesatuan. Iya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iya. Satu dengan yang lainnya. Terus kalau begitu apa makna pernyataan eh, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat itu? Iya kalau di surat Al-Hujurat itu masalahnya Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ternyata iman yang dinyatakan oleh orang-orang Arab Badui itu belum masuk ke dalam hati mereka, belum masuk ke dalam hati mereka. Karena itu ayat berikutnya lanjut maaf, lanjutan ayat tadi iya. setelah Allah mengatakan walakin qulu aslamna Nah Allah mengatakan walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah pengertian aslamna di sini bukan kemudian eh, berarti baru Islam belum iman bukan. Iya aslamna itu iya, artinya mereka sudah menyerah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kemudian ngajarin mereka, menuntun mereka, yang akhirnya kemudian iman itu masuk ke dalam hati mereka. Itu makna dari sudah beriman tapi dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka baru berislam. Allahu alam. Segala kekurangan dan kesalahan sepenuhnya datang dari saya. Kalaupun ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebenaran yang Allah hadirkan untuk kita Allah takdirkan bisa masuk ke dalam hati kita sehingga kita memahaminya tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan akal tapi juga dengan hati kita yang bisa memberikan pengaruh dan perubahan pada diri kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.